Selamat sore Pak Sebastian. Ya, itulah apa namanya sistem kerja dari birokrasi pegawai negeri. Nggak usah heran lah kalau ada yang meninggal itu bisa dihidupkan tanda petik. Orang aja yang sampai S2 e itu biasa. Jadi kita lihat di sini apa? Pegawai negeri ini kerjanya nggak profesional. Nggak usah jauh-jauh di Jakarta aja berapa banyak pegawai yang sambil nonton, main kartu. Jadi kalau tamu datang, saya pernah datang ke DKI itu. Mereka lagi main kartu depan komputer, saya teman orang kulit. Nah itulah mental. Nah saya kekedutan Belanda begitu buat pemohon visa yang melayani cuma 3-4 orang aja. Tapi di Indonesia yang main catur di jadi pegawai negeri Indonesia itu semuanya sebagian besar 50% dikasih jempol yang bawah. Terima kasih. Terima kasih. Pak Henry, eh, silakan Pak. Lucu saja ya orang mati bisa dipromosiin megang jabatannya. Makanya kadang-kadang kita nggak aneh lah sama aparat-aparat kita ini. Dari aparat tenaga hukum, dari presidennya, semuanya pangak pongok kerjanya. Rakyat capek-capek menggaji. Itu aja Mbak, makasih. Pak Dodi? Ya. Silahkan Bapak, tapi mohon volume radio Anda dikerjakan terlebih dahulu. Iya Bu. Ya. Silahkan Pak. Uh, mau kasih informasi sedikit. Uh -huh. uh, ah, itu pemerintah daerahnya terlalu pintar, pemerintahnya terlalu pinter Bu. Uh -huh. Jadi uh, untuk melihat kinerja-kinerja dan cara kerja aturan negara ini kita tahu sistemnya seperti apa. Jadi kayaknya uh, kita melihatnya apa ya saya kan kita juga jadi malu untuk menilai ini pun kita jadi malu bu. -huh. Mm-hmm. gitu. Iya. jadi saya pikir eh, kayaknya memang harus diganti semua aja bu itu aja pendapat saya oke terima kasih Pak Dodi Pak Kahin selamat sore ibu gitu selamat sore Pak silakan. jadi kalau bupati Tiongkok yang sensai san sensawan, artinya dua hari menjala ikan, tiga hari menjemur jaring memang udah mentalnya anak bangsa mental kita semua yang harus kita benahin ya begitu dan saya pikir ini suatu kebanggaan bagi Aceh ya yang mana kemarin bulan lalu gembar-gembor untuk cara berboncengan perempuan jangan sampai mereka ngangkang jadi fokus pikirannya tuh di masalah ngangkangnya ini nah di situ yang harus kita angkat topi bagi mereka. Jadi saya nggak tahu nanti hukumannya dicubit atau dicambuk atau bagaimana. Eh, di situ makanya eh, apa yang sudah diucapkan manusia itulah isi hatinya. Bahwa semua peraturan-peraturan yang aneh akhirnya akan menjadi self-defeating factor. Artinya akan menjadi bumerang yang akan berperang bagi mereka melawan mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Tahir. Pak Hendra. Sore. Sore Pak, silahkan. Ya itu yang ketahuan satu orang Mungkin ada jutaan orang yang udah mati Tapi dibayar gajinya Pasti itu udah satu tahun dibayar gajinya Sekarang itu mungkin ada jutaan orang Yang udah meninggal Tapi gajinya tetap diambil sama pejabat Yang di HRT-nya itu Terima kasih Pak Amin Amin Silakan. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek dulu Terima kasih Pak sama-sama uh, yang merayakan sama pendengar radio bisnis menurut orang Tionghoa itu boleh percaya boleh tidak. Mm -hmm. Mungkin hongsunya kurang bagus kali. <laughs> Jadi nya mesti dicari sesangkutnya di mana di istana atau di mana. ya, Maka terus mesti panggil ya. orang iya. Hongsui ke sini kalau ya, supaya kita punya mutu bangsa lebih bagus. Apakah ada ya, terima kasih terus keluar setiap bulan? Jangan-jangan praktek seperti itu sengaja dan banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabu 6339160 Pak Dibio. Ya selamat sore Bu. Sore Pak silakan. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Mendagrinya nggak mendata baik para karyawannya. Jadi yang mana yang masih hidup, mana yang meninggal. Jadi otomatis mereka nggak tahu mana yang berprestasi, mana yang nggak kurang berprestasi. Akhirnya terjadi pengangkatan, tapi orangnya ternyata udah meninggal. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Pak Leo. Iya, selamat sore Ibu. Sore mbak. Iya, mungkin Indonesia ini kebanyakan cuti, kebanyakan libur gitu. Makanya kualitasnya begitu. Makanya jangan kurangilah dan banyak-banyak cuti. Terus asupan juga masih asapi, jangan asupannya nanti sama garam. Kapan Indonesia mau maju, dengan negara-negara lain gitu. Iya. Terima kasih Pak Leo Pak Ketut. Eh. Sore Bapak silakan. Gak aneh loh Mbak, ini negara Indonesia kok memang negara paling unik itu mungkin banyak yang begitu ya kalau nggak begitu bukan Indonesia itu mbak ya udah kelihatan banget itu kalau pemimpinnya dipilih dengan cara-cara yang nggak benar ya kayak begitu hasilnya ya makasih makasih Pak Ketur Ibu Crazy ya selamat sore Ibu silakan Ibu komentarnya uh, kalau itu mau dilantik berarti penilaiannya bukan satu tahun belakangan ya berarti penilaian prestasi seseorang itu diangkat karena uh, penilaian dua atau tiga tahun yang lalu jadi satu tahun terakhir tidak dinilai hmm. nah, terima kasih banyak komentar anda ibu tidak ada iya terima kasih komentarnya Pak Aslin. Ya? ya sore mbak sore bapak silakan jadi saya teringat cerita ini pernah terjadi itu tetangga saya saya tidak perlu sebut namanya ya. Hmm, hmm, hmm, jadi dia pegawai jajaran apa ya ribu itu bank, bank Indonesia kalau saya tidak salah jadi dia ketahuan ternyata itu dia mengaktifkan dana pensiun orang-orang yang sudah meninggal Pak、hmm. itu orang sudah meninggal atp nya dihidupkan -hmm. dan dia terus menerima seolah-olah orang itu masih hidup menerima uang hmm. Jadi saya teringat ini memang benar-benar terjadi praktek-praktek seperti ini. Bagaimana Republik ini? Itu ada komentar saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Aswin. Pagi Pak Bobi. Selamat pagi Ibu. Silakan komentarnya ya kalau komentar saya promosi itu boleh Bu sesuai jenjang karir gitu tapi jangan seenaknya aja langsung mencomot terus langsung didudukan di bagian ini gitu harusnya the right man on the right place gitu Bu jadi yang di bawah itu bisa berkarir gitu seperti sekarang ini contohnya seperti ESDM ESDM itu kan harusnya orang-orang yang ahli di bidang perminyakan gitu Bu dan punya wawasan ekonomi gitu walaupun istilahnya Pak Dero juga mumpuni juga gitu jadi on the right man on the right place itu harus diperhitungkan gitu Bu begitu Bu baik terima kasih Pak Bobi Pak Sebastian selamat pagi ya pagi Pak CFM silahkan Pak Ya ini saya lihat birokrasi pemerintah itu dari dulu begitu ya Orang-orang nggak mau mutu duduk Nah sekarang itu gubernur Aceh Itu kan kita, kalau kita bilang itu maaf aja itu gubernur geblok Kenapa dia geblok? Dia bisa menerima data itu begitu aja Cek receknya di mana? Anak buahnya di mana bekerja? Yang artiannya apa? Semua hampir ya, Maaf bukan semua Ya boleh dibilang 30-40 persen pegawai negeri ini Itu seperti yang pertama ngomong itu hampir orang salah tempat semua tuh bukan salah waktu lagi salah tempat dia nah jadi yang begini nih jadi kita harap yang begini mau terus ya kita tinggal tunggu aja jangan-jangan nanti SBY dengan demokratnya itu dengan anak ada masalah lagi nah maksud saya apa perbaikilah kinerja ataupun mutu dari pegawai negeri yang ada di Republik ini terima kasih John selamat pagi silakan Pak saya kira sekarang saya sudah nggak bisa komentar apa-apa saya sudah muak sama bajingan-bajingan itu semua terima kasih baik terima kasih Pak John Pak Yohanes selamat pagi pagi Bu silahkan komentarnya Pak ya memang ada kesalahan di situ yang jelas pemegang keputusan di situ tidak dipilih kurang cermat terima kasih Pak Nyoman selamat pagi selamat pagi Mbak silakan Oke, Ya saya setuju dengan komentar Bapak yang kedua ya Memang birokrasi kita itu memang dari dulu memang selalu carut marut Pak ya Ini baru satu masalah Bagaimana siapa seandainya ini Dari sekian banyak pegawai negeri yang sudah meninggal masih tercatat sebagai pegawai negeri aktif Kemana larinya gaji-gaji itu Apakah masih disalurkan Atau mengendap sedemikian rupa? Dan lagi eh, anehnya di satu sisi eh, ambil contoh misalnya untuk penyelenggaraan pemilu banyak orang-orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai pemilih juga bayi-bayi yang baru lahir kadang-kadang juga tercatat sebagai pemilih nah ini kan yang bikin aneh di negara ini dan semoga kedepannya ada perbaikan lah dari birokrasi kita terima kasih mbak Yang mbak Gilbert ya, selamat siang ya pertama ini mencerminkan betapa jeleknya ya human resources mereka ini ya apa namanya di kepegawaiannya sini ya. sangat jelek kedua harus saya katakan agak sedikit kasar ya ini satu apa ya satu satu kebodohan sekali ya kalau sampai bisa seperti begini setahun yang lalu meninggal tapi masih bisa dipromosikan ini kan satu kalau dilihat di luar negeri kan ini memalukan sekali ini sepertinya kayaknya apa ya kayaknya sangat apa ya sangat primitif ya masa manusia sudah meninggal setahun yang lalu masih bisa dipromosikan berarti itu ambul-ambul sekali ya jadi mereka catatan ini saya bisa bayangkan betapa berantakan sekali gitu ya berantakan dan tidak ada backupnya tidak ada sistemnya tidak ada tidak ada apa-apanya padahal itu kan pemerintah daerah ya kan Oke. Ya, aduh memalukan kalau saya yang memalukan ya. nah, kemarin saya dengar juga ada di radio pasaran juga dikatakan Bapak lebih baik menyewa tenaga luar Iya kan Iya. tenaga luar yang olah itu aja malu lah ya baik terima kasih Pak Gilbert Pak Hari selamat siang siang ya. terima kasih sudah menunggu komentar Anda saya curiga itu mungkin memang sengaja jadi gajinya juga masih jalan dong siapa yang ambil gajinya selama ini terima kasih Pak Andre, selamat siang. Selamat siang. Ya. Nah, ini membuktikan pembenahan birokrasi yang belum beres dan amburadul ya, pembenahan demokrasi dan eh, birokrasi kita. Nah itu eh, saya melihat juga di televisi yaitu ke, eh, semalam ada debat calon presiden juga kita dari calon independen. nanti pemilihan presiden kan tahun 2014 jangan sampai kejadian eh, yang di Aceh ini terulang lagi eh, di bapak calon presiden kita. Sangat memalukan sekali itu Rasul. Terima kasih Bu. Ibu Gina, selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan Ibu. Nah, itu kan, waktu dan ini itu eh, mana? Dan juga seperti yang katakan beberapa waktu lalu, negara ini seperti autopilot gitu aja sih Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi Selamat siang Silakan. <clears throat> Ini bukti bahwa negara kita itu sangat-sangat amburadul Dari semua departemen Apalagi seperti perekrutan PNS Karena dengan eh, intrik intrikuh yang sangat-sangat tidak di yang sangat-sangat tidak terpuji gitu loh apalagi menurut KTP sehingga sekarang tuh belum pada datang KTP elektronik ke saya juga nah itu yang buat saya juga bingung ini pemerintah mau sampai mana mengurus dirinya sendiri saja tidak betul. bagaimana ngurus rakyatnya gitu loh itu saja makasih terima kasih kembali Pak Fred silakan Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Nah itu aduh itu memalukan sekali bu eh, konyol benar itu tapi itu mau percerminan dari administrasi kita ya bu ya kita mau apa lagi jadi kalau mau berbeda beban dulu dah supaya jangan kejadian lagi bu itu. terima kasih selamat siang selamat siang ya silakan Pak Deddy ya mungkin itu mungkin Pak Gubernurnya supaya anggota PNS itu memang di alam sana juga ada ini kali ada golongan sampai empat kali maksudnya. Baik, terima kasih Pak Didi. Pak Bayu silakan. Ya, eh, saya pikir bukan di Aceh aja ya, eh, semua daerah-daerah lain di Indonesia juga ya administrasinya masih lebih bagus administrasi musola kali ya, um, administrasi di PNS-PNS kita gitu. Di, birokrasi kita kan sekarang ini masih sama aja atmosfernya juga masih sama aja gitu ya kalau mau lebih serius kita fokusin dulu deh gitu. itu aja mas